Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Mahasya Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 atau bertepatan pada tanggal 15 Syaban 1432 Hijriah. Tentunya dalam acara yang senantiasa kita nantikan yaitu dakwah agama Islam. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudari kita yang sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, Insya Allah kita semua sudah faham bahwa amal tanpa ilmu insya Allah akan menyesatkan. Begitu pula sebaliknya, ilmu tanpa diamalkan tentu tidak ada artinya. Nah, seperti apakah gambaran pentingnya ilmu dari sudut pandang agama kita? Untuk itulah di kesempatan pagi hari ini kami mengajak Anda untuk mendiskusikan lebih jauh tentang keutamaan ilmu dan bersama saya telah hadir Bapak Kasubdi Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi SHMH Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat tapi ya. memang kelihatan dari wajahnya berbeda gitu pak ini agak cerah gitu. <laughs> ya mungkin lagi banyak menerima honor Amin. <laughs> dan kami tidak saja berdua pagi ini kita ada tamu istimewa siapakah nanti ini akan diperkenalkan oleh narasumber kita namun saya akan kenalkan siapakah nama eh, adik-adik kita ini yang pertama ada adik Sultan Ali Bashar assalamualaikum adik waalaikumsalam apa kabar adik alhamdulillah oh subhanallah sehat ya sehat kemudian juga adik um, Aril Farela ya apa kabar dek alhamdulillah baik Dek Aril dari saya Selatan. Oh, bukan yang sedang di kan ya? <laughs> Oh, bukan. <laughs> itu hari lain. Itu hari lain yang lain ya. <laughs> Nah, siapakah di antara dua tamu kita ini nanti insya Allah akan di, di, diperkenalkan lebih jauh oleh narasumber. Di samping itu pula kami juga kedatangan ibu-ibu dari Majelis Taklim dari Baiti Jannati dari Tangerang Selatan. Assalamualaikum Apa kabar Ibu? Semuanya sehat ya Senang bisa ketemu lagi Dan kayaknya saya kalah cerah di pagi hari ini ya. <laughs> Dan pemirsa di sesi berikutnya nanti kita juga akan mendengarkan tembang-tembang cantik dari grup Qasidah Salawat An-Nabawi PTKI Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas semuanya? Ya saya lihat baju kayaknya baru lagi alhamdulillah perbagian terima kasih juga telah berkenan hadir dan pemirsa kami juga nanti mengundang anda untuk bisa berpartisipasi di acara ini Silahkan menghubungi kami di 5743476 bagi anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi anda yang berada di luar wilayah Jakarta namun kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan di kesempatan pagi hari ini yaitu tentang keutamaan ilmu. Baik, kita langsung saja mulai, Pak. Yang pertama tentang keutamaan ilmu. Namun mungkin sebelum menyampaikan seperti apa tinjauan perspektif agama kita terhadap pentingnya ilmu ini, mungkin juga bisa diperkenalkan siapa sih ada kita yang hadir ini ya, ya. sebenarnya. Silakan Pak Nali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'du para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Allah merahmati Anda semua dan kita semua. Juga ibu-ibu yang uh, saya lihat press and beauty ya. <laughs> Cantik-cantik kelihatannya pada pagi ini ya. Yang telah hadir studio juga adik kita ini yang pertama adalah namanya Sultan Ali Bashar berumur 10 tahun. Beliau itu adalah juara pidato tingkat nasional, tingkat SD. Ya, yang diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama atau direktoratnya Direktorat eh, Pendidikan Agama Islam. Ini berasal dari Brebes, Jawa Tengahmu. Tapi pagi-pagi alhamdulillah sudah ada di sini. Ya buat telur enggak? <laughs> buat telur, bawa bawang ya biasanya ya. Ini yang satu lagi ada kita namanya Ariel Parela. Beliau dari uh, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sudah dari sini pagi-pagi ya. Tah jam berapa dari sana. <laughs> nah ini adalah juara uh, pidato tingkat SMP ya juga nasional, ya? nasional tingkat nasional umurnya 14 tahun. Kalau ini 13 tahun ya. Nanti akan ini insya Allah uh, eh, karena kiai kita ya kiai sejuta umat almarhum kiai Haji Janun MJ telah meninggal dunia ini adalah penggantinya ya oh, amin ya Rabbi. dan nanti ini suaranya persis seperti Pak suaranya Pak Janun MJ ya hmm. nanti kita dengarkan bersama nanti ya saya cerita dulu tentang keutamaan ilmu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 15. Apa isinya? Surat An-Naml ayat berapa, Bu? Ibu hafal nggak? Kalau hafal boleh pulang duluan. <laughs> A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin Firman Allah sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman Kemudian keduanya berkata segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami berdua dari hamba-hambanya yang beriman Ceritanya begini Bibu ya Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah begini, "Hei man, ya, ya Nabi Sulaiman. Bukan Hai kalau sekarang, Hai gitu. Ya, <laughs> ya. Pilih olehmu satu di antara tiga, tapi kamu tidak boleh milih tiga-tiganya, hanya satu. Mhm. ya. Apakah kamu ingin jadi raja? Ya apakah kamu ingin banyak harta atau kamu ingin punya ilmu? Ya, coba kalau ditawarkan pada ibu-ibu, ya, milih mana ibu? Sudah ketahuan jawabannya. Ya. Nah, pasti kalau kita milih duit, sebab sekolah tinggi-tinggi juga akhirnya kau untuk cari duit kan, hmm. <clears throat> ya. ya. Tapi pikiran Nabi Sulaiman lain. Kalau saya jadi raja, kalau saya jadi pejabat, tapi saya bodoh, Wah, nanti saya bisa ditipu orang, bisa dibodohin orang. Kalau saya banyak duit, tapi saya bodoh, kata Nabi SAW, pasti saya akan dikibulin orang. Ya, ini duit pak, ini bukan duit seratus ribu pak, ini sepuluh ribu kan mirip kan, merah-merah juga. Orang bodoh kan bisa aja <laughs> duit seratus ribu, pada dikiranya sepuluh sepuluh ribu. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, saya mau ngambil ilmu saja. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman ngambil ilmu. Ya. Ternyata setelah ilmu dimiliki oleh Nabi Sulaiman, akhirnya tiga-tiganya. Ya. Jadi raja. Jadi raja. Mm -hmm. Ya banyak duit. Ya, ya pinter. Ya. Itu Nabi Nabi Sulaiman. Ya. Nah, itu cerita pertama. Mm -hmm. Tentang keutamaan ilmu. Sekarang cerita kedua. Ya. Nabi berkata begini Nabi bersabda begini Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha Saya ini kata Nabi gudangnya ilmu Ali ini adalah pintunya Ketika Rasulullah bersabda begitu bu, ya ibu jangan ngantuk. Saya lihat udah ada ngantuk dua orang, ya. <laughs> jangan ngantuk bu, ya. Ketika Nabi bersabda seperti itu, itu orang-orang Yahudi dengar. Wah kalau begitu Ali ini pasti orang pintar mm-hmm. kata orang Yahudi sekarang gimana orang Yahudi itu kumpul sembilan orang berapa orang bu Nah, ini mohon maaf ya, sengaja ibu-ibu saya ajak ngomong. Gak apa-apa. Kalau tidak diajak ngomong, khawatir mereka ngantuk. <laughs> Berapa orang bu? Sembilan. Berarti menyimak. Ya, menyimak. Berarti ya. bagus perhatian ini. Hmm. Nah kata si ibu itu, eh, kata si ibu, <laughs> kata eh, bapak yang ngantuk berarti, <laughs> kata orang Quraisy, ya, kata orang orang Yahudi, Yahudi. itu, uh -huh. oh berarti Ali itu orang pinter. Gimana caranya? Kita tes saja. Gimana cara ngetesnya? Cara ngetesnya, kita yang sembilan orang ini tanya Ali apa keutamaan ilmu dari harta kalau dia jawabnya sama kepada kita, berarti Ali bukan orang pintar. Mm -hmm. Tapi kalau jawabnya kepada kita yang sembilan orang ini beda-beda, berarti Ali orang pintar. Suruh maju, coba maju kamu seorang. Nanya dia, Li, kata dia, lebih baik mana? Lebih baik ilmu, lebih baik harta. Kata Ali, lebih baik harta. Kenapa? Al ilmu kata Ali anfa'u minal mali li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Apa itu, Pak? Ya, artinya begini. Kata Ali lebih baik ilmu daripada harta sebab ilmu itu menjagamu sedangkan harta harus dijaga olehmu, hmm. ya. Jadi kalau kita misalnya pindah rumah, pindah rumah dari Jakarta dari Kemayoran ke Bekasi, kan hmm. kan dibawa tuh kursi butut dibawa ya reket <laughs> sepeda anak dimasukin nah nanti kita akan jaga betul jaga din si udin ya masih dayat din ya tungguin ya tungguin ini takut ada yang ngambil yeah. <laughs> takut ada yang ngambil dijaga tuh Padahal itu kursi butut, ya, reket, betul. dan centong patah pun dibawa. Ya. Iya. Tapi kalau kita itu bawa ilmu, ya nggak takut nggak takut ada yang ngambil awas hati-hati ilmumu jatuh hmm. ya. itulah jadi harta itu harus dijaga sedangkan ilmu harus dijaga cerita tuh yang sembilan orang tuh coba kamu maju yang kedua terus yang kedua ya, namanya si Otang orang Yahudi <laughs> Ot Otang dulu si Otang Tang maju kamu Tang Hayli. lebih baik mana ilmu daripada harta lebih baik ilmu kata Ali kenapa ilmu itu kalau diberikan malah bertambah. Kalau harta diberikan malah berkurang. Kita punya duit 5 juta. Ya, ibu punya duit 5 5 juta. Disodakohkan ke Ustadz Nandi diimpakan ya. Nah, tinggal berapa? Tinggal 4 juta kan? Nah, tapi kalau ilmu disodakohkan itu apa? bukan tambah berkurang. Jadi ya, hati kamu jangan ngajar terus nanti habis ilmu. Tidak <laughs> bisa. Ilmu malah bertambah. Ya. Beda lu jawabannya. Coba kamu yang maju lagi maju. Yang ketiga ya. Yang lalu yang ketiga nih. -hmm. Si Edi namanya. Di, mm. Mm-hmm. kamu maju Di. Si Edi. Nah. Li, Bukan orang Banten, orang dulu ini orang sana, Bu. Banten Ibu. Orang Yahudi, Bu. Ini orang Yahudi zaman dulu, ya. Li, lebih bagus mana lebih bagus ilmu kata lebih bagus ilmu kata Ali hmm. kenapa ilmu itu warisan para nabi sedangkan harta warisan korun dan warisan Fir'aun hmm. terus gimana biasanya orang berilmu itu rendah hati sedangkan orang yang banyak duit biasanya sombong gitu ya kalau kamu nyuri eh cepat cepat cepat cepat cepat cepat <laughs> gitu kan hmm. cepat kamu cepat <laughs> itu kalau orang banyak duit ambil ambil eh, eh tanjak tunjuk gitu kan nah. tapi bu ya itu Ali itu menjawab ke sembilan orang itu lain. Semuanya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya? Cuman kalau sembilannya lama kan nanti ini kapan ceramahnya? Iya. uh <laughs> -uh. Akhirnya kedengaran oleh Sayyidina Ali. Hmm bahwa Ali itu dites oleh orang Yahudi sembilan oh, orang. Apa kata Sayyidina Ali? Seandainya orang-orang Yahudi itu bertanya kepadaku sembilan puluh orang tentang keutamaan ilmu, saya akan jawab beda. Oh, subhanallah ya. Jadi jangankan sembilan orang kata. sembilan puluh orang bertanya kepada saya tentang keutamaan ilmu, kata Sayyidina Ali, saya akan jawab beda. Itulah hebatnya ilmu ya. Hmm. Tapi kita ingin mendengarkan ini dari Jainuddin MJ dulu yang pertama ini hmm. ada apa namanya duplikasinya duplikasinya ya. uh, ini juara tingkat SD ya nah, yang disebutkan oleh lomba keterampilan uh, eh, PAIS Pendidikan Agama Islam di bawah Ditjen Pendis Pendidikan Islam Kementerian Agama enak diri ayo silahkan hmm. Sultan Ali awas, Bashar ya. Awas, awas. Sudah, di situ saja saya, di situ saja. Sudah, nah, Sudah, di situ aja. Oke. Okay. Nanti ada kameranya ini. Sini saya, menghadap ke sini. Oke, okay, ya. silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan terselenggaranya acara ini semoga berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya tak ketinggalan pula kepada kita sebagai umatnya semoga mendapatkan rahmat dan syafaatnya di yaumil kiamah amin Allahumma kepada yang mulia para alim ulama para kiai kepada wabil khusus kepada Kiai Haji Nandi yang saya hormati kepada ibu-ibu jamaah mana Ah, baiti Jannati. Baiti Jannati yang saya cintai. Pada pertemuan kali ini, saya di sini akan mencoba mengambil tema dengan judul dengan cinta kita kepada Allah ibadah akan terasa jadi indah. Bu, Ibu-ibu cinta kepada Allah apa enggak Bu? Iya. Alhamdulillah. Ibu-ibu cinta kepada kanjeng Nabi apa enggak Bu? Iya. Ibu-ibu cinta sama suami ibu apa enggak Bu? Iya. Ibu-ibu cinta sama anak ibu apa enggak Bu? Iya. Ibu-ibu cinta sama sultan apa enggak, Bu? Cinta. Cinta sama apanya, Bu? <laughs> cinta sama cakepnya. Nah, kalau memang ibu cinta kepada Allah, kalau memang ibu cinta kepada kanjeng Nabi, kalau memang ibu cinta kepada suami ibu, kalau memang ibu cinta kepada anak ibu, apa bukti cinta kita kepada Allah? Apa bukti cinta kita kepada kanjeng Nabi? Apa bukti cinta kita kepada suami? Apa bukti cinta kita kepada anak? Yuk kita buktikan. seorang ahli cinta pernah berkata, Cinta adalah lima huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Yang pertama, cinta dalam artian yang positif. Dia selalu mendatangkan keindahan. Karena bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi rasa cinta, maka segalanya akan terasa jadi indah. Kalau kita cinta agama, maka apapun yang diperintahkan agama akan terasa jadi indah. Betul? Apa betul? Sholatnya akan terasa jadi indah. Jakatnya akan terasa jadi indah sodakohnya akan terasa jadi indah Bahkan jihadnya sekalipun akan terasa jadi indah Betul apa betul? Persis seperti Sultan mencintai seorang gadis Ini umpamanya Umpamanya Ketika Sultan mencintai seorang gadis Apanya saja akan terasa jadi indah Jalannya terasa indah Lingguk-lingguknya terasa indah Suaranya merdu padahal cemprengnya bukan Itulah romantika cinta Cinta melahirkan keindahan Mendatangkan keindahan Yang kedua, cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat. Yang takut bisa menjadi berani. Yang jauh akan terasa jadi dekat. Betul? apa? Ada peribahasa kata, Gunungkan kudaki, lautankan kan berani. Untuk apa itu? untuk menemui yang kita cintai. Nah, yang ketiga bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Nah, kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama, Misalnya, apabila kita cinta agama, maka pengorbanan apapun yang diminta agama, baik merupakan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya. Betul? Apa betul? Nah, tapi yang paling bahaya adalah kalau kita sudah salah kenal, kalau kita sudah salah cinta, perlu kita ketahui bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan dengan dua hal yang kontroversil kata orang sekarang yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi selalu kita hadapi dua persoalan itu yang benar dan yang salah yang hak dan yang batil yang pantas dan yang tercela, yang makruh dan yang mungkar. Persis seperti sebaik lagu yang lagi dulu, yang banyak dinyanyikan orang-orang dulu. Madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, artis,nya jelas. Yang repot, kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu dan mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu, betul? Betul. Apa betul? Betul apa betul? Betul. Ada Sultan. Apanya Bu yang betul? Nanti sebelum dilanjutkan kita harus jeda sesaat ya. Istirahat dulu sebentar ya. Baik, duduk dulu. Ada Sultan terima kasih. Saya baru mencatat tiga. Masih mungkin ada dua. Baik. Nanti uh, hah? Udah disunat atau belum katanya gitu. <laughs> Baik. Kita akan menyapa para penelpon Mungkin ada yang ingin bertanya kepada kita Pemirsa jika Anda ingin berdialog bersama kami, adik pula adik-adik kita, adik Sultan dan adik Faril, silahkan menghubungi kami di 5743476 dan 0215743478. Namun sambil menantikan telepon Pak, mungkin silahkan dikomentari sedikit nih terhadap apa tadi yang disampaikan oleh adik Sultan kita ini. Ya, bahwa adik Sultan ini adalah baru umur 10 tahun Bu. Hmm. Ya, 10 tahun. Jadi kita itu tergantung didikan. Jadi kalau anak itu oh dari kecil dilatih berenang, tentu akan pandai berenang, Betul. ya. Dilatih futsal akan bisa futsal. Ya. Tapi kalau dilatih juga uh, ceramah, pidato, ya, eh, diberi pendidikan agama sedini mungkin, itu anak-anak kita juga akan banyak hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Betul. Kaitannya dengan keutamaan ilmu Ya, nah, ke kaitannya dengan keutamaan ilmu -hmm. ya. Tadi sudah memang uh, anak kita tadi Sultan ini uh, tidak bicara tentang Betul. ilmu. Tapi ya. kapasitas nah. keilmuannya luar biasa ya, tadi ya. Tapi hmm. ya apa namanya daya pikirnya sudah sudah sudah jauh ya. Itu tergantung karena latihanmu ya. Baik. Kita sapa dulu penelpon yang tersambung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji. Ya Pak Haji Amar dari Jeruk silakan. Assalamualaikum Pak Nandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, iya dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa manusia itu ditingkatkan derajatnya apabila berilmu. Betul. Uh, jadi uh, uh, kata kata orang bijak atau kata-kata bijak bahwa untuk menguasai dunia dengan ilmu juga untuk menguasai akhirat dengan ilmu untuk menguasai keduanya juga dengan ilmu tetapi pada saat ini banyak orang berilmu pengetahuan tinggi tapi ilmu pengetahuan tinggi itu dipakai untuk ngakal-ngakalin gitu karena nauzubillah min zalik itu itu pada saat ini kan banyak provokator itu me, me, me, berbicaranya mengelak-ngelak, mengelak-ngelak gitu, mengelak-ngelak lah gitu. Jadi pintar berbicara dengan ilmunya itu gitu. Sehingga kita menontonnya dari Nauzubillah min gitu. Baik. Jadi kenapa tidak uh, ilmu agama itu yang di, ditonjolkan gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamar terima kasih. Silahkan penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mohon maaf volume TV-nya bisa dikecilkan terlebih dahulu Bapak. Oh iya, siapa? Ya. Silakan Bapak. Dengan siapa dari mana? Dengan Bapak Ahmad Ibrahim di Semarang. Dari Semarang dengan Bapak Ahmad. Ahmad Mufid. Ya, silakan Bapak. Iya, Pak, mau bertanya Pak. Bila silakan. Saya itu katanya suka sama seorang kan Enggak itu apa namanya itu pengorbanan kan yang seperti di <clears throat> apa namanya tidak akan kan pengobatan cinta itu apapun yang diminta yang di pengorbanan itu semua dilaksanakan tapi itu suka sama seorang betul dan cinta itu pengorbanan itu sangat besar tapi cinta itu tidak bisa diceritai mohon solusinya pak baik oke okay. itu saja Pak Ahmad ya Iya. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Oke. Okay. Baik. wafanya masih ada. Oke, okay, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu dengan siapa dari mana? Ibu Raharjo di Bekasi. Ibu Raharjo dari Bekasi, silakan. Oh, saya hanya ingin menyampaikan kekaguman saya kepada Ananda Sultan Ali. Oh, subhanallah. Terima ya, kasih, Ibu. Masih usia dini sudah bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin saya pun tidak bisa ya harapan saya mengucapkan orang tua yang lainnya bisa mendidik putra putrinya sehingga menjadi seperti Ananda Sultan. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan doa yang sama untuk keluarga ibu juga ya Anak-anak ibu menjadi layaknya adik Sultan dan adik Fahril ini nanti Satu kesempatan mungkin pada ibu yang hadir sendiri untuk bertanya Silahkan tolong sebutkan namanya ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Maria Kitia akan menanyakan tentang hubungan antara Tadi yang dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ana madinatul aib wa ali babuha." Betul. Uh, dihubungkan dengan saya pernah mendengar ilmu laduni. Ya, Mungkin uh, saya minta uh, bagaimana dengan keterangan tersebut dan dihubungkan dengan hadis tersebut, Pak. Baik. Ilmu laduni. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada empat orang penelpon, Pak, tapi yang bertanya hanya tiga. Ya. Tadi Pak Amar yang pertama dari Kebun Jeruk tentang kata beliau saat ini itu ilmu itu tidak digunakan sebagaimana mestinya jadi malah untuk membodoh orang, untuk mengkorupsi dan lain sebagainya. Iya. Silakan. Eh, itulah yang pengertian yang salah yang dari Pak Amar ini tentang ilmu ya kita baru mengartikan ilmu itu sebatas apa yang ada di kepala harusnya harusnya ilmu itu adalah sinergi antar kepala dada dan tangan hmm, maksudnya artinya ya di Indonesia itu banyak kan yang pinter di sini aja intelektual oh intelektualitasnya intelektual. yang pinter. tapi kecerdasan emosional hmm. ke, ke, kecerdasan spiritual dan kecerdasan praktikal hand ini lemah lemah makanya mohon maaf umat Islam itu ya di seluruh dunia itu saat ini tidak diperhitungkan orang banyak tapi bagikan buih Bu, banyak umat ini bagi Bu, ya. Coba kalau misalnya Palestina diserang oleh Israel, ter ter ter ter ter, ter ya. Yang meninggal berapa? Cepat itu Liga Arab yang berjumlah 34 negara bersidang. Hanya ngutuk, tidak mampu melawan. Kenapa? Karena tidak punya senjata, Israel itu punya 27 ribu pesawat yang punya hulu ledak nuklir. Ya, uh, eh, Oki negara Islam 104 negara bersidang ya hanya ngutuk tidak mampu melawan kenapa kita nggak punya apa-apa karena lemah ilmu kaum muslimin itu di seluruh dunia paling lemah sains dan teknologinya karena menganggap ilmu itu itu ilmu itu ilmu fikih nahu sarap. kalau matematika tidak wajib kalau fisika tidak wajib ilmu apa Eh, astronomi tidak wajib, mempelajari teknologi tidak wajib. Itu. Dan pada agama, pada kaum muslimin terjadilah pemisahan. Ada ilmu umum, ilmu agama. Mhm. Sebetulnya dalam Islam tidak ada itu pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Nabi bersabda, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin. Mencari itu wajib bagi orang muslim. Nah, karena persoalan-persoalan politik dulu, ya, jadi ada madrasah namanya Baitul Hikmah di Baghdad. Itu menterjemah dari bahasa-bahasa Yunani sehingga lahirlah Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi. Nah, karena ribut orang Islam dalam suksesi kepemimpinan, berdirilah negara-negara kecil hilanglah itu Baitul Hikmah, diserang oleh Hulagukan dari Mongolia, dihancurkan itu sekolah. Maka mendirikanlah umat Islam mendirikan madrasah Nidomiyah. Nidomiyah itu yang belajar agama saja, bahasa Arab. Ya, nanti juga kamu dikubur ditanyanya pakai bahasa Arab, tidak bahasa Inggris. Siapa yang belajar bahasa Inggris akan susah dalam sakaratil maut. Begitu kata Panderplas orang Islam bergelut di situ ya doroba ya ribu dorban doroba jaidun amron si jaid memukul si amar itu aja bolak balik ya dipukul tuh si jaid oleh si amar ya akhirnya ndak bisa padahal di Quran itu ndak ada surat sholat di Quran itu ndak ada surat puasa di Quran itu ndak ada surat zakat tapi yang ada surat al hadid surat besi wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid wa manafi'ul linnas. Kami turunkan kepadamu besi. Di mana perguruan tinggi Islam, pesantren-pesantren membahas tentang surat Al-Hadid. Yang dibahas tentang fardu wudu. Ini dibacanya wa arjulakum, wa arjulikum, apa wa arjulukum. Didebatkan di situ. Debat kita, tapi nggak pernah yang disuruh Allah coba kembangkan olehmu besi. Dari besi bisa jadi pesawat terbang, tuh dari besi bisa jadi apa namanya? Keyboard. Keyboard. Hmm. Dari besi bisa jadi handphone, dari besi bisa jadi motor. pada itu ada di Quran. Tapi umat sudah jauh dari ilmu yang sebenarnya. Ya. Dikiranya ilmu itu tajwid. Hmm. Nun mati ketemu hamjah yang dijawab oleh ibu-ibu itu nggak mungkin karena nunnya udah mati buat apa nyamper nyamperin hamjah? <laughs> Hamzahnya juga pasti lari katanya disinilah kita lemah ini harus dimulai dari kiai-kiai harus dimulai oleh ustad-ustad bu pemahaman kembali tentang Al-Quran dan hadis banyak hadis-hadis tentang teknologi tapi jarang dibahas banyak ayat-ayat tentang teknologi, tapi jarang dibahas. Akibatnya begini. Kita hanya pardu wudhu, rukun sholat. Bagaimana itu kalau kentut di air, kita sedang wudhu, batal apa enggak? It, sedang puasa. Itu yang dibahas. Jadi pengertian ilmu menurut Pak Amar itu. Ya. Pak Amar ya, Pak Amar pas ya? Pak Jaman betul. Pak Amar ya? ya <laughs> Dikiranya ilmu itu itu. Kita nyebut ulama itu kan gini, orang yang bisa bahasa Arab, tahu kitab fikih, tahu Eh, tahu Sapina tahu Kipayatul Ahyar, hafal Alpia, hafal Imriti. Ya, padahal orang sekarang juga bukan Ibriti, Umar Yoto. Ya. Kitab apa itu kamu? Umar Yoto, padahal Imriti. Ya. <laughs> Jadi itu dikira ulama itu, pada padahal innama yahsyallahu min ibadil ulama yang komprehensif, bukan hanya di sini. Ya. Ininya, dadaknya hatinya, kejujuran kelemah lembutan, akhlak. Tapi handnya, makanya duit kita itu sangat rendah. Kalau ibu pergi ke Thailand, ibu pergi ke Jerman, mau nuker duit rupiah nggak ada di situ. Nggak ada yang nerima. Pak, saya ini bayar rupiah nih, mau nuker dolar. Oh, nggak ada di sini. Rupiah nggak diterima. Ya. Atau sebaliknya kita buat dolar, mau nuker rupiah di Jerman nggak ada. Ya. Hanya euro. Duit kita lemah. Karena kita tidak ada produksi, tidak ada yang dijual ya sekalinya ada yang di, di keluar itu adalah pembantu itu pun dipancung Tok. <laughs> itulah kelemahan kita dalam memahami ilmu baik itu dari Pak Jamar. yang kedua ini sebenarnya pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ananda Sultan tentang cinta. dari Pak Ahmad Semarang tentang cinta yang memerlukan pengorbanan. Sejauh ya. mana sih kita berkorban? Allah berfirman lan tanalul biro hatta tuntiku mimma tuhibun. ya kamu tidak akan mendapatkan sorga kamu tidak akan mendapatkan kebaikan itu kecuali kamu mengorbankan apa yang kamu cintai. Hmm. Jadi diantaranya tanda-tanda orang yang mencintai itu kan mau berkorban, hmm, betul. Ya, misalnya kalau diminta pacarnya, hmm. jangankan duit, dompetnya juga dikasih. Betul. Ya, silakan nih dengan dompet-dompetnya. Karena isinya nggak ada. Uh -uh, <laughs> <laughs> Tapi kalau diminta oleh ibunya, hmm. susah itu. Betul. Seorang pemuda yang sudah kerja, Bu, dipinta pacarnya, KB dikasihkan. Hmm. Tahu KB, Ibu? Iya. Semua, hmm. ya. <laughs> Tapi kalau diminta oleh oleh ibunya, ibunya. Nah, bukan kemarin sudah katanya dia -hmm. nah begitu ya jadi kalau orang sudah cinta apapun diberikan Ya. Kemudian Ibu Raharjo tadi menyatakan kebanggaan dan ya. berharap kita semua bisa menjadi seperti Ananda nah, Sultan. Nah, supaya Ananda, supaya Ananda Sultan, supaya anak-anak itu di samping di SD disekolahkan di madrasah diniyah. Madrasah hmm. diniyah itu ya. belajar dasar-dasar akidah, supaya walaupun teknologi tinggi orang itu ya otaknya otak Jerman otaknya otak kami, tapi hatinya tetap hati Mekah oh, hati Madinah uh dalam akidahnya tetap kuat akhlaknya akhlakul karimah tapi punya kecerdasan yang tinggi dalam bidang teknologi. Okay. Itu ya. di madrasah di sekolah. Di madrasah ya, artinya yeah. sekolah SD tetap jalan, uh, nanti eh, sorenya di madrasah ini. Ah, okay. itu kayak dulu Pak Kamaji dulu. Amin ya rabbal alamin. <laughs> Betul Pak, saya masuk sekolahnya dua dulu. Yeah. Kemudian Ibu Maria Ciptia tadi menanyakan tentang uh, ada ungkapan bahwa Nabi adalah gudang ilmu dan Ali adalah pintunya dihubungkan dengan kita juga sering mendengar dengan ilmu laduni apa ya. sih sebenarnya itu? Ilmu laduni itu bukan ilmu yang nggak pernah belajar. Mm -hmm. Belajar juga, tapi cerdas dia, cerdas ya. Artinya mendapatkan ilmu itu mudah. Itu yang ilmu laduni itu. Mm. Jadi bukan berarti oh sebab laukanal ilmu yudroku bil muna seandainya ilmu itu didapat dengan melamun uh, eh, maka nafil bariyati jahilan. Mm -hmm. Niscaya di dunia ini tidak ada orang bodoh. Ya kalau mhm. melamun ah saya mah nggak usah belajar juga nanti pintar. Nah, dan kalau orang belajar itu sudah gurunya. Orang belajar tanpa guru, gurunya setan. Ya. Jadi kenapa Sayyidina Ali itu terlalu dekat dengan Rasul, kemana-mana dengan Rasul. Jadi makanya apa yang dimiliki oleh ilmu dari Rasul itu diserap oleh Sayyidina Ali. Ya. Jadi bukan tanpa belajar ilmu laduni tubuh ya, apalagi datang ke kuburan karena ini kuburan wali ya hmm. wali kota ya wali murid <laughs> atau bertapa di salah satu tempat oh, oh, gitu ya, ya. tiba-tiba ya, datang bukan ya, begitu ya pak ya bukan belajar belajar ya. baik Sebelum kita lanjutkan Pak, mungkin saatnya kita akan refresh terlebih dahulu Saatnya kita akan mendengarkan sebuah tembang cantik terlebih dahulu Dari teman-teman kita grup Kosidah Salawat Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dakwah agama Islam Di kesempatan pagi hari ini kita masih berbincang tentang keutamaan ilmu Bersama Bapak Dr. Andes Haji Nandi Nafsabandi Sarjana Hukum dan Master Hukum dan bersama kita juga telah hadir dua, dua adik kita yaitu adik Sultan Ali Bashar yang tadi sudah menyampaikan sedikit materinya tentang cinta dan juga ada adik Aril Farelah nanti insya Allah juga ada kesempatan untuk menyampaikan dakwahnya. Baik, kita mungkin akan lanjutkan terlebih dahulu Pak Nandi. Ya. E, dari sisi keutamaan ilmu tadi, kita juga e, sempat e, mendengar bahwa orang yang berilmu itu akan ditinggikan Allah ya, ya. derajatnya ya. dibanding orang yang tidak berilmu secara tataran aplikatif seperti apa sih orang yang seperti ya, itu? Memang Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, hmm. yarfa'illahu alladhina amanu walladhina minkum walladhina utul darajat. Ya. Jadi Allah akan mengangkat sebagian kamu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, hmm. ya. Memang sering dikatakan bahwa itu hadis katanya, ya, padahal bukan hadis. Betul. Man aroda dunia apa itu bukan hadis, ya. Justru adanya itu kiainya kiai Google. Ya. Oke okay, Google. Nah itu kalau dicari di, dicari di kitab-kitab hadis nggak ketemu, tapi kalau di internet ada. Mm-hmm. Ya, malah di situ riwayatnya Bukhari Muslim di Betul. internet. Nah, dari mana itu ya? Dan itu kata-kata mutiara. Siapa yang ingin ilmu, eh, ingin apa? Du, bahagia dunia, bahagia kuasa ilmu. Yeah. Siapa yang bahagia akhirat kuasa ilmu, bahagia kuasa ilmu. Betul. Orang ber, orang yang tidak berilmu bu mencari batunya kemana? mencari batu ke gunung, Betul. mencari batu ke kali, dijual paling berapa. Tapi orang berilmu mencari batunya kemana? Ke ginjal, ke empedu. Ya. Oh. <laughs> dokter, dokter cari batu di ginjal. Sekali dioperasi itu orang 20 juta. Betul. Sedangkan jual batu sepikul yang jadi di kali paling berapa? ribu Bu. Uh, itu itu ya nyari batu. Orang pintar nyari batunya kemana? ke ginjal empedu batu empedu ya kalau orang bodoh cari batunya ke kali atau ke gu ke gunung keluar keringat segede-gede jagung ya hasilnya paling lima lima ribu nah itu keutamaan ilmu ya. tapi kita hari ini kita ingin mendengarkan dulu bu sebentar ya hmm. itu dari adik kita uh, namanya Ariel Parela ya Nah, ini juara SMP, juara satu nasional SMP, ya. Silakan deh sendiri. Oh. ya, duduk, aja, duduk aja sayang, duduk aja duduk, sayang. Duduk, duduk, duduk aja, duduk aja. Oke, okay, nggak apa-apa, biar iya. lebih nyaman. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang telah menciptakan daratan ini sungguh indah dan mempesona. Di mana orangnya pada manis-manis, pergaulannya elastis, suka makan kue brownies, sehingga maklum jikalau orang-orang sini jauh dari penyakit kroh, alhamdulillah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup adalah perubahan. Tidak ada yang tetap, segalanya pasti akan berubah. Ada saatnya datang, ada saatnya pergi. Ada saatnya dilantik dan ada saatnya menyerahkan jabatan. Ada saatnya berdiri dan ada saatnya duduk. Seiring dengan perubahan tersebut, banyak manusia lupa akan kemapanan. Baik dari segi materi maupun dari segi kekuasaan. Lupa dengan generasi muda yang tak berpendidikan, bermoral dan beretika. Siapa lagi yang akan menjadi pewaris para nabi dan rasul? Siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan bangsa menjadi lebih indah dan bermakna? Tahu nggak para hadirin? Para ulama telah menafsirkan kata ilmu dibagi ke dalam tiga huruf. Yang pertama apa ibu? Betul. Yang pertama ain yang berarti aliyun tinggi, tinggi derajatnya, diangkat derajatnya oleh Allah. Seseorang dapat dihormati iya karena ilmunya Seseorang dapat dihargai, Ya karena ilmunya. Dan seseorang dapat disanjung-sanjung, Ya karena ilmunya. Betul apa benar? Alhamdulillah. Yang kedua, lam. Yang berarti latifun, indah. Ya sudah jelas. Orang-orang yang berilmu akan indah di hadapan sesama manusia. Apalagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mim yang berarti mulkun, pemimpin. John Nesbitt dan Patricia Abordens, seorang futurolog suami istri terkemuka di dunia, dalam bukunya Major Trends 2000 mengatakan, abad ke-21 merupakan abad kebangkitan beragama, terutama Islam. Kita lihat kebangkitan Islam terjadi di mana-mana masjid-masjid pada makmur, lembaga-lembaga Islam menjamur, pengkajian dan pengajian tak sebatas forum dan podium, tapi sudah mulai merambah dengan menggunakan media massa dan elektronika. Maka semua itu patut kita syukuri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun sayang hadirin, abad ke-21 melahirkan masalah dekadensi moralitas manusia dengan dalih globalisasi dan modernisasi. Hadirin, kini di tengah-tengah kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, masalah dekadensi moral sedang mewabah dan menggejala, marak dan merbak. Kita perhatikan dalam bidang sosial, perjudian, perzinahan, pencurian, mabuk-mabukan, dan kekerasan dalam dunia pendidikan. Dalam bidang hukum, jual beli hukum, mhm. mafia pengadilan ada di mana-mana. Ketidakadilan, orang yang mencuri satu buah semangka saja iya. langsung ditindak. Tapi orang yang merampok uang rakyat malah dibebaskan kemana-mana. Hmm. Bahkan dibuatkan istana dalam penjara. Dan tidak bisa dibawa ke Indonesia ya. Ya, <laughs> baik. <laughs> Luar biasa. Ada terima kasih. Ya. Saya sungguh uh, apa namanya terharu nih akan sebuah makna ilmu yang disampaikan tadi Pak gitu ya. Dan uh, kita masih ada kesempatan Pak di menit eh, menit-menit terakhir nih Pak. Ini juga bicara tentang ilmu. Namun sebelum dilanjutkan nampaknya ada yang ingin bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh suaranya ini kecil nih. Ade siapa sayang? Halo. Nur Nurfaki dari mana sayang? Dari Purwokerto. Purwokerto. Umurnya berapa sayang sekarang? 12 12 Silahkan Dek Nur Fakih dari Purwokerto Silahkan mau ingin bertanya Mau ngapain silahkan Saya mau bertanya Silahkan Apa kalau misalkan hujan gede Sholatnya boleh dijamak apa enggak Hmm oke okay. Itu saja sayang Iya Baik Terima kasih Iya Terima kasih banyak Dek Nur Fakih dari Purwo eh, Mojokerto tadi ya. Prokerto, Prokerto. Baik, nampaknya sudah ada penelpon lagi. Silahkan. Assalamualaikum. Dari Pak Dedi Serang. Iya, silahkan Bapak. Dengan siapa dari mana? Begini, dari Pak Dedi dari Serang. Pak Dedi dari Serang, silahkan Pak Dedi. Iya, ini masalahnya. Ini ya. kan sekarang banyak ilmu juga pengobatan-pengobatan ala Islam uh mhm. -huh. yang ada di TV tapi kalau menurut akal saya itu tidak masuk. Mm-hmm. Nah, katanya ini pengobatan radikal seperti umpamanya penyakit dipindahkan ke sapi, ya kan? Mm. Terus lagi dengan cara betul-betul itu yang apa ya seperti kayak hipnotis begitu ilmu-ilmu yang katanya ini ilmu Islam, ya. Rukia, tapi kejahatannya tidak begitu. Baik. Itu sedangkan tapi itu kan cuma dengan doa kepada Allah, bukan dengan cara-cara begitu, Pak. Mm-hmm. Nah, cuma itu yang yang akhirnya itu juga termasuk penyesatan saya kira di TV-TV banyak kok bisa lihat. Baik. Baik, Pak. Nggak usah sebutin satu persatu lah. Gitu, ya. Oke. Terima, terima kasih Pak Dedi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada dua pertanyaan nih Pak ya, Ada kita yang ya. pertama Nur Fakih dari Purwokerto Kalau hujan gede Boleh nggak dijamak sholatnya? Boleh hmm. Boleh ada di dalam kitab Al-Muwatta ya, Karangan Imam Malik Di situ bahwa Rasulullah pernah menjamak sholatnya ya, di, di dalam rumah hmm. ya, uh, Supaya memudahkan kepada umatnya nanti diangkat karena hujan itu. Hmm, ya. Jadi nggak nah, usah ke masjid nggak apa-apa gitu ya? usah, ya. ya. -hmm. Bahkan kalau hujan besar itu uh, bukan uh, as-salatu fi baitikum gitu dalamannya. Oh, dalam seruannya. Seruannya bukan hmm. hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Hmm. betul ya itu. Yang kedua sekarang. Oke, okay, Pak nah, Jadi dari Serang tentang pengobatan Islam kata ah, beliau agak tidak jadi Nabi hmm. sendiri Ibu punya dokter namanya Haris bin Kaldah hadiah dari Mukaukis ketika Nabi mengirim surat ke Mesir uh, diberi hadiah kenegaraan satu keledai itu untuk kendaraan kalau sekarang keledai itu ibarat senia bu ya uh, salah lah gitu ya kalau onta itu Innova lebih gitu. Eh, Innova gitu ya iya. nah kemudian Nabi diberi hadiah juga adalah yang kedua adalah wanita yaitu Maria Kiptiah kebetulan sama oh, subhanallah. Ya. Punya anak dari Maria Kiptiah itu Ibrahim Nabi meninggal ya. Nah, Maria orang Kipti Egyptian bahasa bahasa Inggrisnya Egypt itu Kipti. Nah, terus yang ketiga dokter Haris bin Kada ya. Nah jadi Nabi sendiri tidak menggunakan obat-obat seperti begitu ya. hmm. ya ada tapi korma madu ya Nah, itu memang korma madu, korma azwa itu memang tinggi anunya. Ya. Dan juga apa habat sauda ya. Mm -mm. Uh Tapi Nabi sendiri menggunakan banyak dok ada dokternya, dokter pribadinya namanya Haris bin Kalda ya. Dan juga dulu ya ulama-ulama itu lahir sebagai Ibnu Sina, Ar-Raji, itu ya. ahli-ahli kedokteran Bu ya. Jadi pakai penelitian. Jadi bukan oh, dibacain bul kukus tepung kemanggung pak dipindahin ke dipindahkan ke mana kambing. ke kambing hmm. itu bukan cara-cara Islam ya bukan cara-cara Islam. Nah, kasihan dong eh, nanti uh, kambingnya disakit ya. Betul. Hmm, ya. Gitu. Baik Pak, di uh, beberapa menit yang uh, terakhir ini Pak, kembali kita tentang bagaimana keutama ilmu. Nah Allah tadi memberikan bahwa gambaran orang yang berilmu itu memang dia lebih tinggi beberapa derajat dibanding orang yang tidak punya ilmu gitu ya. Pak, ada nggak keterangan nas eh, atau dalil yang lain tentang uh, larangan Allah bagi kita untuk uh, tidak menuntut ilmu secara bersungguh-sungguh? Artinya kita memang diarahkan untuk senantiasa tidak berhenti nih menuntut ilmu itu, ya. gitu Pak. Jadi begini, Al-Quran itu sendiri Bu, pertama kali turun itu bukan nyuruh sholat, bukan nyuruh puasa, ya, tapi ikro. Ikro itu artinya bisa 12 macam. Ikro itu baca, riset, observasi, munculkan teori-teori. Ya. Nah, jadi ikro itu satu kata aja banyak banyak maknanya ya. Baca yang tersurat, baca yang tersirat. Baca kitab kecil, yaitu Al-Qur'an itu kecil, ya. tapi baca kitab yang besar itu alam semesta, ya. Kalau diuraikan, Bu, ternyata profesor-profesor itu gurunya itu alam ini, ya. hmm. ya. Ada profesor di Belanda, Bu, ya, namanya Profesor Teu, ternyata gurunya itu ayam dia me me melahirkan mesin penetas ayam eh, telur. Dia mempelajari dari ayam. Hmm. Oh, ayam itu ternyata panasnya itu 39 antara 40 derajat ketika dia sedang mengeram. Dia jangan coba-coba menaikkan tinggi derajatnya itu untuk memana supaya ah ini telur supaya cepat ini Betul. udah dikasih aja 60 derajat panasnya yang keluar bukan anak ayam tapi dadar telur jadi ternyata gurunya profesor itu ayam, mhm. ya. Gurunya profesor itu adalah alam. Maka harusnya banyaknya penelitian-penelitian, yeah. ya. Jadi bukan hanya nulis disertasi dari perpustakaan-perpustakaan, nulis uh, apa apa namanya itu ya salah ya, paper, gitu ya. Salah. Hmm. Tapi profesor-profesor di Jepang saya lihat turun ke sawah, turun ke kebun, ya berapa tingginya itu, ya. Nah, itu itu ilmu itu, gitu. Jadi ini nih yang kurang kita. Handnya. Tidak ada yang dijual, Bu. Namanya penjual tentu akan lebih untung daripada pembeli. Ya. Kita itu naik haji ya dari sini ke pesawat ke bandara naik mobilnya buatan eh, Itali terus naik pesawatnya buatan Perancis ya di sana pakai Hyundai buatan Korea beli oleh-oleh buatan Hong Kong Cina, betul. Ya, beli sorban, beli topi haji buatan Jepang. Yang dari kita cuma korma dan air jam-jam. Baik. Ini. Karena ilmu kita dikira ilmu itu Oh, hanya pikir saja, hanya iya. tahu itu. Padahal ilmu itu dalam Islam sangat luas, menyeluruh, ya. terutama Baik. tentang alam ini. Pak, di setengah menit terakhir Pak, berikan kita sebuah kesimpulan tentang bagaimana pentingnya ilmu itu. Waduh, bukan main. Nabi bersabda, orang alim dengan abid dengan ahli ibadah seperti bulan dengan bintang. Jadi bulan itu bercahaya, betul ya. Dia bisa menerangi yang lainnya. Tapi kalau bintang itu ahli ibadah itu hanya terangnya untuk sendiri saja. Ya. Hmm. Ya. Jadi kita uh, kalau udah sholat ya sudah. Ya ada seorang ahli Al-Quran dari Mesir namanya Abu Muslim al asfahani Kata Abu Muslim Al-Aspahani, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sholat, puasa, zakat, dan haji itu hanya 5% dari isi Al-Quran. Sementara yang lainnya? Kita kalau sudah sholat, sudah haji, sudah sudah puasa rasanya paling Islam kita. Baik. Pada dalam Al-Qur'an ada hukum, politik, sosial, budaya Baik. dan sains. Pak, sayang sekali saya harus menyudahi kebersamaan kita di pagi hari ini karena keterbatasan waktu yang ada. Mudah-mudahan dari iya. kesempatan kita bisa lanjutkan Pak Nandi. Terima kasih telah berbagi ilmu buat kita. Adik-adik, adik Faril dan adik Sultan, terima kasih juga telah berkenan hadir dek dan sudah berbagi ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan ditonton oleh banyak orang nantinya ya. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Janadi juga terima kasih telah hadir di pagi hari ini dan pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya kita mungkin semakin paham bahwa keutamaan ilmu itu insya Allah tidak akan pernah habis bagi kita sebagai seorang yang beriman untuk senantiasa mencari, mencari dan belajar. Tidak ada batasannya dari mulai kita lahir hingga nanti kita ajal menjemputnya. Dan janganlah berputus asa akan rahmat Allah tentang ilmu tersebut dengan itu insya Allah hidup kita akan kembali lebih baik dibanding yang lalu. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua dan atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas di pagi hari ini kami berterima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.